BNPB, Badan Nasional Penanggulangan Bencana, mempersembahkan Asmara di Tengah Bencana. Oh, lihat yuk, ada burung elang terbang di atas sana. Itu. Oh, uh, itu sebagai pertanda suasana sudah kembali aman seperti sedia kala, Sri. Artinya, Eyang Merapi sudah tidak marah lagi. Waduh, rumahmu pasti penuh abu Merapi ya, Yu. Aku tidak akan pulang ke Sumber Jati dulu. Aku akan ikut membantu membersihkan rumahmu dan halaman. Iya, harus minta izin pada ayahmu, Sri. Kalau ayahmu tidak keberatan, tentu saja aku senang sekali. Kita... Asmara di tengah bencana sebuah drama radio tentang kisah cinta sepasang anak manusia dengan perbedaan status sosial. Kakang Tumenggung kalau sudah marah seperti itu, tidak bisa dibantah lagi, tidak bisa dilawan. Dia itu orang yang sangat keras. Dan di antara teman-temannya, dia adalah orang yang wataknya paling keras. Asmara di tengah bencana sebuah drama radio dengan latar belakang pemerintahan Sultan Agung Hanyokrokusumo pada saat terjadinya bencana letusan Gunung Merapi. Kisah yang diramu dengan persoalan dendam, kesetiaan, dan kejujuran. Tak ada manusia yang sempurna, dan cinta tak pernah berdusta. Naskah karya S. 3 Penata suara Indra Mahendra Sutradara Hari Yoko Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia terletak di antara dua benua Asia dan Australia, juga di antara dua samudra, Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Negara Katulistiwa dengan potensi ribuan kekayaan sumber daya alam yang meliputi bahan tambang, hutan, laut, dan sebagainya. Namun selain itu, Indonesia juga mempunyai potensi bencana alam yang harus diwaspadai, seperti gempa bumi, tsunami, angin topan, banjir, tanah longsor, kebakaran hutan, erupsi gunung berapi, dan lainnya. Bencana tersebut bisa terjadi kapan saja tanpa memberitahukan pada kita sebelumnya. Saatnya kita mengenal lebih dalam dengan karakter alam di sekitar kita dan kenali tanda-tanda bencana lebih dini. Ayo jadikan alam sekitar sebagai sahabat kita. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh BNPB, Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Kilurah Jatisari dan Kiraksona Wolo adik iparnya masih duduk di atas gumuk putih Matahari hampir saja terbit dari balik langit subuh. Kilurah dan Wolo masih duduk ngobrol sambil menikmati secangkir wedang jahe hangat dan aneka makanan bikinan para pengungsi. Makanan dari ubi kayu ataupun ketela. Kilurah masih menjelaskan mengenai sejarah meletusnya Gunung Merapi. Diceritakan bahwa pada zaman dahulu, tahun 1587, Pasukan Kesultanan Pajang yang bermaksud menyerbu Mataram, porak-poranda diterjang badai letusan Gunung Merapi. Suto Wijoyo alias Panembahan Senopati dan pasukannya selamat. Sementara prajurit-prajurit Pajang banyak yang tewas di sapu wadus gembel ataupun hilang tak tentu rimbanya. Akhirnya, tentara Pajang dapat dikalahkan Sultan Hadiwijoyo wafat dan Ngabei Loring Pasar alias Sutowijoyo menyatakan dirinya sebagai Raja Mataram dan bergelar panembahan Senopati Ingaloko Sayyidin Panoto Gomo. Nah, <laughs> Begitulah kira-kira kisah yang dituturkan oleh serat babat tanah Jawa mengenai letusan Gunung Merapi yang pernah terjadi sekitar ya abad ke-15 yang lalu. Memang Gunung Merapi ini adalah gunung yang sering meletus. Ya, ayo, kira kira-kira Ditambah lagi betang jahinya, ayo. <laughs> enak sekali. Hmm, iya, Wedang jahe diminum di pagi buta yang dingin seperti ini. <laughs> Perut jadi hangat dan merasakan hidup jadi lebih nikmat. <laughs> Benar sekali, Kang Lurah. Memang suasananya sangat menyejukkan hati. Ada rasa haru kalau kita duduk-duduk sambil menatap puncak Merapi dari sini. Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Ya, <laughs> benar sekali Kirekso. Ibaratnya Gunung Merapi ini bagi seorang laki-laki adalah istri. Loh, kok istri Bagaimana Kirekso penjelasannya bagaimana? Satru mengguing cangklakan Istri itu kan seperti satu mungguing cangklaan. Hmm, iya, iya, iya. Musuh yang dikempit terus setiap hari. Dia dibenci, tapi juga dibawa-bawa terus. Dibenci kalau sedang murka, sedang marah, dan ngamuk. Tapi dicintai kalau sedang dalam keadaan tenang. Tanah menjadi subur, Ya, mata air mengalirkan air sepanjang tahun. Semua tanaman tumbuh dengan subur dan bagus dan menghasilkan berbagai macam makanan untuk masyarakat di sekitarnya. Dan lagi udaranya sejuk sekali. Tidak kotor seperti udara di dalam kota. <laughs> Bukan begitu, Kang Rai? Iya, benar sekali, Kirakso. Makanya pada zaman dulu pada saat pemerintahan Mataram kuno, Gunung Merapi juga pernah meletus dengan dahsyat sekali. Letusan ini menghancurkan kerajaan-kerajaan dan bangunan-bangunan suci di sekitarnya. Hmm, iya, iya, iya. Itulah sebabnya Empu Sendok melarikan diri ke Jawa Timur dan mendirikan kerajaan di sana. Iya, iya, iya. Untuk kemudian dia terkenal dengan nama Teguh Darmo Wongso. Hmm, kalau begitu memang Gunung Merapi ini tidak bisa dipisahkan dari masyarakat sekitarnya ya Kilura. Sudah menyatu, sudah menjadi tunggal. Seperti manunggaling kaulolan gusti. Benar sekali Kirekso. Manunggaling kaulolan gusti. Wah, Rupanya sudah hampir pagi, Kiraksa. <laughs> Iya, Kilura. Lihat saja itu. Fajar mulai terbit dari langit sebelah timur. Ayo kita turun. Pasti orang-orang sudah lama menunggu kita. <laughs> Monggo Kilura, saya ikut saja. Saya senang sekali karena mendapat pengalaman yang sangat berharga ini Kilura. Ketika Kilurah Jatisari dan Kirsono Wolo meninggalkan gumuk putih. Mereka menyusuri jalanan setapak menuju lereng-lereng di bawah. Sambil melangkah, mereka mengamati suasana sekitar yang gersang. Banyak pepohonan yang hangus terbakar dan banyak tanah-tanah yang rengkah. Suasana masih belum membuat hati merasa nyaman. Memang, langit perlahan-lahan mulai berwarna biru dan udaranya segar serta bersih, nyaman untuk dihirup masuk ke paru-paru. Kilurah Jatisari terus melangkah menuruni sebuah tebing diikuti Kirakson Nawolo. Mereka berdua menuju kubuk-kubuk darurat yang didirikan oleh para pengungsi. Dan kehadiran mereka disambut hangat oleh para pengungsi. syukur Alhamdulillah para sedulur Sepertinya yang Merapi sudah lilih sekarang Sudah tidak murka lagi <laughs> Suasananya sekarang lebih adem Lebih tenang dan tenteram Tidak bergolak lagi seperti kemarin Ataupun hari-hari yang lalu kita sungguh-sungguh wajib bersyukur para sedulur. Kita semua dalam keadaan baik-baik selamat dan tidak ada yang celaka. Oleh karena itu, karena sepertinya suasana sudah semakin baik, nah, coba dengar itu. Dengar itu. <laughs> Burung-burung pun sudah kembali berterbangan itu sebagai pertanda bahwa suasana benar-benar sudah boleh dikatakan aman. Walaupun bagaimana kita tetap harus waspada sebab alam tidak mudah untuk digerayangi. Oleh karena itu para sedulur sekarang juga, hari ini juga, kita bisa kembali ke rumah kita masing-masing. Uh, ya, Ki, Hmm? Apa tidak sebaiknya kita sarapan dulu? Wow. Baru setelah perut kenyang, kita bisa turun iya, iya, dan iya. pulang ke rumah masing-masing, Ki. Ah, ah, ah, ah. bagus, itu usul yang bagus. Kita bisa menerimanya. Ayo poros dulur, ayo. sudah pada masa apa saja kalian? Ayo, ayo, ayo, ayo, ayo. kita sarapan dulu, sarapan, sarapan. Pagi hari itu juga, setelah selesai sarapan, Warga desa Jatisari perlahan-lahan turun meninggalkan tempat pengungsian. Mereka berjalan beriringan. Ada yang menggendong anak, ada yang menuntun orang tua, dan ada beberapa orang anak kecil yang menuntun-nuntun kambing. Ada juga anak kecil yang membopong ayam. Mereka semua tampak riang gembira. Mereka berjalan sambil mengamati suasana sekitarnya yang rusak berat akibat letusan Gunung Merapi. Pohon-pohon banyak yang terbakar dan bukit-bukit banyak yang gundul. Semua menghitam dan mengeluarkan debu panas. Kilurah Jatisari terus memimpin rombongan menuju desa tempat tinggal mereka. Ah, Oh, lihat yuk, ada burung elang terbang di atas sana. Itu. Uh, uh, itu sebagai pertanda suasana sudah kembali aman seperti sedia kala, Sri. Artinya, Eyang Merapi sudah tidak marah lagi. Waduh, rumahmu pasti penuh abu merapi ya, yuk Aku tidak akan pulang ke Sumberjati dulu. Aku akan ikut membantu membersihkan rumahmu dan halaman. Iya, harus minta izin pada ayahmu, Sri. Kalau ayahmu tidak keberatan, tentu saja aku senang sekali. Kita masih bisa bersama-sama lagi. Dan mereka pun para pengungsi terus melangkah semakin jauh, meninggalkan tempat pengungsian. Eyang Merapi masih mengepulkan asap, berdiri tegar, menatap ke angkasa biru. Tapi sepertinya Eyang Merapi sudah mulai lunak, sudah mulai bisa didekati dan diajak kerja sama lagi. Dan itulah yang diharapkan oleh semua warga di sekitarnya, Jayang logo terbaring sakit di ruangan biliknya. Wajahnya pucat dan rambutnya terjuntai ke lantai ruangan bilik. Dia ditunggui oleh Mbok Jemprit, pelayannya yang setia. Mbok Jemprit menyiapkan sarapan pagi berupa bubur manis dan secangkir air teh hangat. Tapi sepertinya Nyai Tumenggung enggan untuk makan. Dia merasa perutnya sedikit mual dan kepalanya masih agak pusing. Monggo, Ton, Doro Putri, makan sedikit, biar ada kekuatan. Lah, kalau Ndoro sama sekali tidak mau makan, waduh, kapan bisa sembuh? Monggo, Ton Doro mau disuapi? Apa mau ditulang? Sudah, Mbok Jempret. Kamu ndak usah repot-repot. Aku memang belum mau makan. Mulutku rasanya pahit. Ya, memang begitu, Doro. Kalau sakit, mulutnya terasa pahit. Tapi ya harus dipaksa makan. Hmm. Walaupun sedikit, harus kemasukan makanan, Doro. Kalau tidak, nanti badannya tidak bisa kuat. Ayo, monggo Doro, sedikit saja. Ah, biar Mbok Jemprit merasa lega begitu loh. Hmm. Wah, itu Denayu Kismoroso datang menjenguk Doro Putri sama suaminya Den Mas Sudiro. Ah, monggo Denayu, Den Mas. Uh, ada apa tuh Bu? Ibu lagi kurang sehat ya? Sejak kemarin saya lihat ibu tidak keluar dari ruangan bilik. Iya Kismoroso, ibu kurang sehat. Kepala ibu pusing dan badannya rasanya gemeter. Kamu sama suamimu ya? Sini, sini. Sini, Sutiro. Duduk sini. Uh, Ibu. Uh, ini kami bawakan jeruk kaliurang untuk Ibu. Untuk uh, <laughs> seger-segeran, Ibu. Ya sudah, letakkan saja di situ. Nanti Ibu makan. Kismarata. Bu. bagaimana keadaanmu? Kandunganmu sudah usia berapa sekarang? sudah menginjak lima bulan, Ibu. Lihat saja, sudah semakin besar. Tidak ada keluhan apa-apa, toh? Semua baik-baik saja, kan? Iya, Bu. Semuanya baik-baik saja. Cuma saya... Hmm, Ngidamnya lama, Bu. Dan susah sekali makan. Setiap kali mau makan, bau nasi mau muntah. Ah. waduh, rasa-rasanya tidak betah, Bu. Mau makan saja susah. <laughs> iya, Bu. Dia cengkis moroso sekarang sulit sekali makan. Maunya tidur terus. <laughs> Juga maunya yang uh, itu yang asam-asam. <laughs> iya, itu namanya ngidam, Sediro. Orang ngidam kuwi kadangkala bisa lama kok. Bisa sampai tiga empat bulan. Tapi ya harus dituruti. Kita mengikuti apa yang sudah dilakukan oleh leluhur kita saja. Katanya kalau orang ngidam, tidak boleh ngomong sembarangan. Tidak boleh berbuat kejam pada binatang dan lain sebagainya. Ibu, Ibu sebenarnya ada apa toh? Masih mikir Kang Mas Niko ya Bu? Ya, begitulah dok. Sejak Jat Niko pergi beberapa hari yang lalu, rumah rasanya sepi senyap. Tidak ada sinar kehidupan lagi di sini. Ketika Jat Niko masih ada, ibu bisa merasakan sinar kehangatan ibu masih bisa tertawa dan lain sebagainya. Tapi semenjak kamu pindah ke rumah Sutiro dan Jatmiko pergi. Ibu, ibu harus sabar ya, Bu. Nanti juga Kang Mas Jatmiko pulang kok. Iya, mudah-mudahan saja begitu Sutiro. Tapi rasa-rasanya kok tidak mungkin karena ayahmu sudah mengeluarkan kata-kata yang sangat keras. Tapi kau pasti tersinggung. Dan saya tahu sifat serta tabiat anak itu. Dia tidak akan kembali pulang ke dalam kata menggungan. Tidak mungkin. Saya tahu persis, Sudiro. Itu belum tentu seperti itu, Bu. Kang Masud Miko juga sangat mencintai ibu, ayah Tumenggung, dan keluarganya. Dia dilahirkan di tempat ini, dibesarkan, dan menjadi dewasa di tempat ini juga. Mana mungkin bisa melupakan tempat kelahiran sendiri, Bu? Tempat di mana pertama kali bernafas. Iya, Dok. Kalau ingat dulu masih kecil, Kalian berdua sering bermain-main di tempat ini. Berlarian ke ruangan pendopo, bahkan berkejar-kejaran di halaman sana. Semua itu masih tercekam di dalam pikiran dan kenangan ibu. Rasa-rasanya sulit sekali untuk dilupakan. Dan rasa-rasanya baru kemarin semua itu terjadi. sekarang. Entah mengapa tiba-tiba semuanya berubah. Yang semula manis sekarang menjadi pahit. Yang semula terang sekarang menjadi gelap gulita. Yang semula senang dan gembira sekarang menjadi susah dan penuh tangisan. Inilah keadaan ibumu, Kismoroso. Ibu tidak tahu lagi harus bagaimana. Uh, barangkali Kanjeng Ibu harus membicarakannya dengan Ayah Tumenggung. Masih bisa kok dicarikan jalan keluarnya. Sudiro, Sudiro, iya, Seperti kamu kok tidak tahu watak dan tabiat ayahmu. Orang tumenggung kalau sudah marah seperti itu. Tidak bisa dibantah lagi. Tidak bisa dilawan. Dia itu orang yang sangat keras. Dan di antara teman-temannya, dia adalah orang yang wataknya paling keras dan kadang kadangkala kejam. Tapi mau bagaimana lagi? Namanya itu sifat dan pembawaan dari lahir bisa dirubah. Mungkin masih bisa dirubah, Bu. Coba nanti saya akan bicara dengan ayah Tumenggung. Siapa tahu beliau mau mendengarkan kata-kata anak perempuannya. ya Yandu, coba saja nanti. Barangkali dia mau mendengarmu. Kalau sama ibu, sudah tertutup pintunya. Sudah tidak mungkin dikutik-kutik lagi. Mungkin memang harus seperti inilah nasib ibumu, Kismoroso. Setelah semuanya berjalan dengan manis, menjelang hari tuaku ternyata nasibku seperti ini. Ibu. Jiwaku kosong melompong dan hatiku tidak punya tambatan lagi seperti terbang di bawah angin. Entah di mana jatuhnya. Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia. Terletak di antara dua benua Asia dan Australia. Juga di antara dua samudra, Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Negara katulistiwa dengan potensi ribuan kekayaan sumber daya alam yang meliputi bahan tambang, hutan, laut, dan sebagainya. Namun selain itu, Indonesia juga mempunyai potensi bencana alam yang harus diwaspadai, seperti gempa bumi, tsunami, angin topan, banjir, tanah longsor, kebakaran hutan, erupsi gunung berapi, dan lainnya. Bencana tersebut bisa terjadi kapan saja tanpa memberitahukan pada kita sebelumnya. Saatnya kita mengenal lebih dalam dengan karakter alam di sekitar kita dan kenali tanda-tanda bencana lebih dini. Ayo jadikan alam sekitar sebagai sahabat kita. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh BNPB, Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Nah, saudara pendengar, demikianlah serial Sandiwara Radio Asmara di Tengah Bencana seri ke-48 yang didukung oleh para pemain. Siska Jawa sebagai Nyai Temenggung, Ajeng sebagai Setioningsi, Nika sebagai Sri Gondang, Elsa Surya sebagai Kilura, Iwan Dahlan sebagai Rekso Nawolo, Ivona Rose sebagai Nyilura, Endang Ayu sebagai Kismoroso, Bimo Yudo sebagai Sudiro, Ari Guritno sebagai Mbok Jemprit, dan Asdi Suhastra, pembawa sebuah cerita. Silahkan mengikuti seri-seri berikutnya. Sampai jumpa.